akan melanjutkan pembahasan tentang istiqamah dalam tolabul ilmi dan mengamalkannya dan lebih khusus untuk sesi ini akan dititik beratkan pada keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu sebagaimana tersebut pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang anjuran untuk istiqamah di antaranya firman Allah Azza wa Jal Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak Fastaqim kama umirta maka beristiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan wa man taba ma'aka dan orang-orang yang bersamamu yakni juga hendaknya beristiqamah artinya istiqamah di atas agama dan amal ini dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan istaqim ala dini rabbik wal amal bihi istiqamahlah di atas agama Rabbmu dan dalam mengamalkannya Dan di sana masih ada ayat-ayat yang lain tentang istiqamah. Di antaranya keutamaan istiqamah Firman Allah Azza wa Jal, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah, jazaa'an bima kanu ya'malun." Innal ladzina qalu rabbuna Allah Sesungguhnya mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tumattaqamu. Lalu mereka beristiqamah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tiada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak akan bersedih. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni surga khalidina fiha kekal di dalamnya jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Begitu pula tersebut ayat makna dengan ini pada surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Adapun yang baru kita baca pada surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Ikhwani fillah rahimakumullah, ayat-ayat tersebut jelas menunjukkan eh, pentingnya istiqamah dan keutamaan istiqamah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersebut hadis yang masyhur di saat <clears throat> seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kulli fil Islami kalimatan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, ucapkan kepadaku suatu pesan dalam Islam ini yang aku tidak lagi bertanya kepada siapapun setelahmu. Maka Nabi mengatakan, Kul amantu billah, tummastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Dalam hadis Nabi SAW yang lain juga beliau berkata, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafiz 'ala al-wudu'i illa mu'min ya istaqimu beristiqomahlah kalian walan dan kalian tidak akan bisa yakni maknanya istiqomah secara total sepenuhnya. Namun di dalam hadis yang lain diperintahkan untuk apa? Mendekat. Saddidu wa qaribu. Wa anna khaira amalikum as-salah dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat walai yuhafid 'ala al-wudu'i illa mumin dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali seorang mukmin riwayat Ibnu Majah <clears throat> sebelumnya riwayat Muslim Ikhwani Fiddin rahimakumullah dua hadis ini dan masih ada hadis-hadis yang lain masih banyak anjuran untuk istiqamah yakni istiqamah dalam mengamalkan ilmu kita yang itu adalah agama kita. Lalu apa yang dimaksud dengan istiqamah? Diterangkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' al-Ulum al-Hikam al istiqamatu fi suluki al al-mustaqim al mustaqim هو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى artinya adalah menelusuri jalan yang lurus yang dimaksud adalah agama yang lurus min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasra min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasra tanpa berbelok darinya ke kanan maupun ke kiri wa yashmalu dhalika fi'la ta'at kullaha sehingga ini mencakup perbuatan ketaatan semuanya al-zahirah wal batinah yang lahir maupun yang batin wa tarkal manhiyat kuliah dan juga meninggalkan seluruh larangan kadzalik yakni yang lahir maupun yang batin demikian dikatakan oleh Ibn Rajab alhamdulillah sehingga kata beliau Wasiat untuk istiqamah ini suatu wasiat yang mencakup semua unsur agama ini. Ya, kita diperintahkan untuk istiqamah, artinya istiqamah di atas agama yang lurus tanpa berbelok ke kanan maupun ke kiri dan ini mencakup ketaatan seluruhnya lahir maupun batin dan menghindari larangan seluruhnya lahir maupun batin. Ikhwan Fidin Rahimakumullah Suatu hal yang perlu kita ketahui juga hmm. Bahwa seperti kata Nabi yang tadi kita baca Bahwa Lantuhsu Untuk istiqamah Seutuhnya Tanpa ada kekurangan Merupakan hal yang tidak mungkin bagi kita Karena kita manusia yang disebut dalam hadis Kullu bani Adam khattah semua Bani Adam ada melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, sehingga akan ada saja salahnya kita. Sehingga istiqomah kita ibarat orang yang berjalan terus berusaha dengan baik jalannya namun sesekali mungkin dia terseok namun demikian ia tidak putus asa, dia pun bangun kembali, menegakkan dirinya dan terus berjalan lagi di atas jalan yang lurus. Sewaktu-waktu mungkin juga akan terseok atau bahkan jatuh, namun ia terus kembali lagi. Nah, itulah istiqamah yang bisa dilakukan oleh seorang hamba yang jelas harus berusaha untuk selalu berkomitmen melakukan keistiqomahan. Karenanya di dalam ayat Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh Artinya beristiqomahlah kalian menuju kepadanya wastaghfiru dan mohon ampunlah kalian kepadanya wa wailun lil musyrikin dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik disebutkan oleh para ulama juga diantaranya oleh Murajab Al-Hambali mengomentari maksud ayat ini maknanya bahwa di sini ada perintah istiqamah. Lalu setelahnya ada perintah untuk istighfar. Tastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqamahlah kalian kepadanya dan istighfarlah kepadanya. Apa hikmah dari perintah istighfar setelah perintah istiqamah? Hikmahnya adalah bahwa kita tidak akan mungkin istiqamah tanpa ada salah. Mesti saja manusia jatuh dalam kesalahan. Karenanya setelah perintah istiqamah, kita diperintahkan untuk istighfar. Yang istighfar tersebut bisa menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam usaha istiqamah yang dilakukan. Makanya sangat perlu bagi kita semuanya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal selalu uh, lisan kita mengungkapkan ungkapan-ungkapan istighfar tersebut dalam rangka taubat kepada Allah Azza wa Jal agar amal-amal kita yang kurang tertutup dengan istighfar tersebut. Dan Nabi SAW adalah seorang yang banyak istighfar, terkadang dalam suatu hari atau bahkan boleh katakan dalam sehari beliau istighfar lebih daripada 100 kali. Ikhwan fillah rahimakumullah. <clears throat> Kemudian dengan hakikat yang tadi kita sebutkan bahwa akan ada saja saat dimana kita jatuh. Namun tidak boleh seseorang kemudian terus jatuh dan tidak bangun dan terus melakukan dosa dikhawatirkan dengan kondisi yang dia menyepelekan taubat dia tidak segera bertaubat justru keburukan itu akan berlanjut kepada keburukan-keburukan yang lain karenanya segera tutup dengan beramal soleh apa kata Rasulullah SAW beliau katakan wa'ati istayyata al-hasanata tamhuha dan ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya maka segera kembali bertaubat kepada Allah azza wajal memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali melakukan usaha untuk istiqamah dalam mengamalkan ilmu. Nah, di antara wujud usaha untuk tetap istiqamah. Di sana ada beberapa hal yang bisa menjadi kiat-kiat dalam beristiqamah. Amalan-amalan yang bisa mendukung untuk kita istiqamah. Di antara hmm, amal tersebut adalah hendaknya kita senantiasa berusaha untuk ittiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba usaha untuk mengikuti sunnah Nabi Alaihi Wasallam ini merupakan usaha yang sangat-sangat penting dalam keistiqomahan kita dalam mengamalkan ilmu dan agama kita. Dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an Ya ma'asyaral qurra istaqimu faqad subiqtum sabqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ucapan Hudzaifah artinya wahai Ya ma'asyarul qurra, wahai para pembaca Quran. Biasanya lafaz al-qurra dalam lafaz-lafaz riwayat dimaknai para ulama. Al-qurra yakni para ulama, yakni kalau begitu maknanya wahai orang-orang yang berilmu istaqimu beristiqomahlah kalian yakni di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqamah dalam mengikuti ilmu yang diperoleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba' kepada beliau faqad subittum sabqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimala atau faqad sabaqtum afwan nampaknya di sini sabaktum sabqan ba'ida. Sungguh kalian telah mendahului yakni mendahului yang lain sabqan ba'ida dengan jarak yang jauh. Artinya bahwa dengan kalian tetap di atas sunnah Nabi, menjalankan ilmu yang diperoleh dari Nabi, istiqamah di atasnya, kalian telah jauh ke depan, mendahului yang lain. Fa'in ahadtum yaminan wa shimala, tapi kalau kalian berbelok, mengambil jalan ke kanan, ke kiri, tidak istiqamah terus maju ke depan, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh pula. Nah, wasiat sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an menunjukkan bahwa dengan kita istiqamah di atas sunnah Nabi dengan kita terus ittiba kepada beliau mengikuti ilmu yang diperoleh dari beliau kita akan tetap di atas jalan yang lurus bahkan kita bisa mendahului yang lain dan uh, ini ya tentunya yang dimaukan eh, uh, oleh kita. bisa Fidzalika falyatanafasul mutanafisun berlomba-lomba dan kita bisa mengalahkan yang lain. Tapi kalau tidak justru kita berbelok ke kanan ke kiri tidak mengikuti ilmu yang diperoleh dari Rasulullah Kata beliau, kalian akan sesat dengan kesesatan yang jauh pula. naudzubillah min dzalik. Kemudian terkait dengan ittiba bahkan telah tersebut pada ayat Al-Qur'an Al-Karim yang memberikan ancaman yang sangat berat pada surat An-Nur ayat 63 falyahdharil alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi an amrihi yakni perintah Nabi an tusibahum fitnah hati-hati untuk tertimpa fitnah au yusibahum adabun alim atau tertimpa adab yang pedih. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang yang mengikuti Nabi tidak menyelisihinya, tidak yukhalifuna an amrih, tidak menyelisihi Nabi. Artinya apa? Mengikuti Nabi ittiba. Mereka aman daripada fitnah. Fitnah ini adalah kesesatan. Di antaranya maknanya bahkan syirik. Ya. Artinya kalau orang yang tidak menyelisihi Nabi berarti insya Allah akan terus berada di atas jalan yang lurus, tidak akan tersesat. Tapi yang tidak mengikuti Nabi yaitu yukhalifu amrah menyelisihi perintah beliau maka dia terancam dengan ancaman berat yaitu dia akan tersesat. Nah, karena itulah salah satu kiat yang sangat-sangat penting dalam istiqamah fil amal dalam mengamalkan agama kita adalah hendaknya kita senantiasa ittiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Berikutnya adalah suhbatu al-akhyar. Mencari teman yang baik atau bersahabat dengan teman-teman yang baik. Ini juga merupakan uh, usaha yang sangat-sangat penting dalam keistiqomahan karena pertemanan itu akan membawa pengaruh yang besar. Ya. Orang Arab bilang sahib sahib teman itu akan menyeret. Karena ya pertemanan yang baik menjadi sesuatu yang sangat penting kalau kita ingin istiqamah dalam mengamalkan ilmu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang hal ini pada surat Hud ayat 112 113 Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Tadi ayat yang kita baca. Istiqamalah engkau sebagaimana diperintahkan dan mantaba maat orang-orang yang bersamamu. Nah, di sini ada perintah untuk Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi, para sahabat, untuk sama-sama istiqamah. Wala dan jangan melampaui batas. Innahu bima taamaluna basir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha melihat apa yang kalian perbuat. Wala tarkanu ila alladziina zalamu. Nah, ini ayat berikutnya. Setelah perintah istiqamah lalu langsung Allah larang untuk condong kepada orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladina zalamu. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Maka api neraka akan menimpa kalian, menyentuh kalian. Ila akhiri al-ayah. Ikhwan Fiddin rahimakumullah. Perhatikan susunan ayat ini. Pada ayat yang ke-112 Allah perintahkan untuk istiqamah Nabi dengan para sahabat. Langsung ayat berikutnya mengatakan dan jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Apa yang terpahami darinya? Terpahami bahwa kalau mau tetap istiqamah maka jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Kalau kalian condong kepada orang-orang yang zalim, maka istiqomah tadi nggak akan terwujud. Ya. Kalau begitu, pertemanan dengan orang yang zalim ini sangat berbahaya dan mengancam keistiqomahan seseorang. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, uh, <clears throat> di sini kalau begitu seseorang harus betul-betul memilih temannya. Jangan berteman dengan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang zalim macam-macam dari golongan yang berbeda-beda. Karena kezaliman bermakna luas. ada kalanya zalim yakni musyrik orang kafir juga zalim orang zalim yang dia adalah ahli maksiat orang zalim yang dia adalah ahli bid'ah ya yes. semuanya tercakup di dalam ayat ini karenanya Syekh Sa'd rahimahullah mengatakan ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم Di dalam ayat ini ada peringatan keras dari sikap kecondongan kepada tiap orang yang zalim. Kecondongan dari atau kepada tiap orang yang zalim. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah dan bisa diperhatikan lebih teliti di sini di mana Allah Azza wa Jal menggunakan kata-kata la tarkanu jangan kalian punya kecondongan maknanya la tamilu sehingga dalam tafsir disebutkan qala Ibnu Abbas wala tamilu wal rukun huwal mahabbah wal mail bil qalbi wa qala Abu Aliyah la tardau bi a'malihi ila akhirih Ibn Abbas mengatakan jangan kalian punya kecondongan kepada mereka lalu dikatakan ini tafsir Al-Baghawi warukun condongan di sini maknanya mahabbah wal mail bil qalb rasa cinta dan kecondongan dengan kalbu seseorang Abu Aliyah mengatakan la bi amalihim jangan kamu ridho dengan amal perbuatan orang-orang yang zalim nah kalau larangan itu terkait dengan kecondongan-kecondongan tadi, bagaimana kalau ada orang yang bukan lagi condong tapi bersahabat dengan orang yang zalim? Apakah ini tidak lebih berbahaya? Tentu jawabnya lebih berbahaya. Kalau kecondongan saja sudah dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan ini mengancam keistiqomahan seseorang, bagaimana dengan orang yang lebih daripada itu di mana berteman, bersahabat dengan orang-orang yang zalim dan lebih lagi tentang orang zalimnya itu sendiri tentu lebih berbahaya. Karenanya ikhwan fiddin rahimakumullah, perhatikan teman-teman kita. Perhatikan eh, teman-teman uh, anak-anak kita, keluarga kita. Kita harus betul-betul selektif di dalam mencari teman. Ya, kalau kita ingin keistiqomahan kita sukses Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis-hadisnya hadis yang masyhur Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadakum ahadukum man yukhalil Ar-rajulu ala dini khalili seseorang itu di atas perangai perbuatan khalilihi temannya Fal yang durahadukum man yukhalil. Maka silakan lihat, pelajari. Siapa yang dia akan jadikan teman. Nah, nasihat yang singkat sekali dari Nabi, tapi penuh makna. Bahwa memang seseorang di atas dan sesuai dengan perangai temannya. Maka dari itu sebelum berteman, lihat dulu siapa dia. Kalau dia orang yang tidak baik, ya jangan berani-berani menjadikannya sebagai teman. Bersahabat dengannya. Kalau dia seorang yang istiqamah di atas sunnah juga, maka itulah pilihan untuk dijadikan teman. Karena dengannya insya Allah akan sama-sama istiqamah sebagaimana Nabi istiqamah, para sahabat juga istiqamah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya berjalan dengan baik di atas keistiqomahan. Kemudian berikutnya kiat berikutnya adalah kita senantiasa menjaga keikhlasan keikhlasan ini suatu hal yang sangat-sangat penting dalam segala amal-amal kebaikan. Dan kita telah sebutkan pula pada kesempatan sebelumnya sedikit terkait dengan ikhlas, namun kaitannya dengan peran ikhlas dalam keistiqomahan di sini bisa kita peroleh dari firman Allah Azza wa Jal pada surat uh, atau pada firman-Nya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Artinya dan orang-orang yang jahadu fina bersungguh-sungguh di jalan kami. Lanahdiyannahum kami benar-benar akan memberikan hidayah kepada mereka subulana jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin dan sungguh Allah Subhanahu bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, perhatikan ayat ini bahwa Allah Azza wa Jal betul-betul akan memberikan hidayah menuju jalan-jalan kebaikan kepada siapa? Kepada yang jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Apa makna jahadu fina? disebutkan dalam tafsir hai jahadu fi sya'nillahi li talabi marwatihi wa raja'i ma indahu minal khair sungguh-sungguh dalam urusan agama Allah untuk mencari ridha Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisinya dari kebaikan. Nah, bukankah ini makna ikhlas? mencari ridho Allah, mengharapkan kebaikan yang ada di sisinya. Ini ikhlas. Jadi makna jahadu fina dengan tafsiran yang global orang-orang yang berusaha untuk ikhlas lillahi taala. Maka Allah berjanji lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan memberikan hidayah kepada mereka menuju jalan-jalan kebaikan kami. Nah, uh, di dalam tafsir yang lain, lanahdiyannahum subulana dimaknai lanuwaffiqannahum لإصابة الطريق المستقيمة والطريق المستقيمة هي التي يوصل بها ila ridha Allah. Pasti kami akan memberikan petunjuk. ditafsirkan kami akan memberikan kepadanya taufik untuk selalu tepat di atas jalan yang lurus. Apa maknanya? Istiqamah. Jadi orang yang betul-betul usaha untuk ikhlas, Allah Azza wa Jalla akan berikan taufik kepadanya untuk selalu istiqamah. Ya. Di dalam tafsir Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan afdal jihad muqalabatul hawa orang yang jahadu bersungguh-sungguh berjihad kata beliau seutama-utama jihad menyelisihi hawa nafsu jadi apa makna menyelisihi hawa nafsu ya maknanya adalah ikhlas ya di antara maknanya adalah ikhlas Kemudian berikutnya termasuk dari usaha untuk tetap istiqamah dalam amal adalah hendaknya kita memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Islah as-sarair. Islah as-sarair memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam dada kita. Ya. Dan ini di samping tadi keikhlasan juga segala yang ada di dalam diri kita. Kita punya suatu keyakinan. Ya. Kita punya amal qalbi. Ya. Kita perbaiki yang di dalam ini, yang di dalam dada kita ini kita perbaiki. Karena apa? Karena kalbu kita ini adalah ibarat komandan bagi anggota tubuh kita. Dia ibarat komandan di sebuah pasukan perang tangan kita, kaki kita, mata, telinga, semua gerakan-gerakannya akan dimulai dari komando kalbu kita. Maka dari itu kita harus melakukan islah as memperbaiki apa yang di dalam kalbu kita ini. Dari mulai tadi niat dari mulai keyakinan, dari mulai juga uh, akhlak, bab akhlak, bersihkan dari kiri, dari dengki, bersihkan dari takabur, bangga diri, niatan-niatan yang bukan karena Allah Azza wa Jal, dan lain-lain dari itu semuanya. Bersihkan. Kalau itu bersih, dan itu uh, menjadi pemimpin yang baik bagi tubuh kita, maka tentu dia akan memerintahkan perintah-perintah yang baik. Karenanya dia akan menjadi pemimpin yang baik bagi tubuh kita sehingga tubuh kita akan istiqamah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hadis Nabi SAW disebutkan Dalam riwayat Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah hatta yastaqima qalbuh sehingga kalbunya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan kalbu seseorang juga tidak akan istiqamah sampai lisannya juga istiqamah. Ya. Hadis ini disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al hadis As-Sahihah. Nomor 2841. Ya. Yeah. Apa makna istiqamatul qalb? Mana istiqamatul qalb? An yakuna mumtali'an min mahabbatillah wa mahabbati ta'atihi wa karahati ma'asiyatihi. makna keistiqomahan kalbu kita artinya agar kalbu kita ini mumtali' min mahabbatillah penuh dengan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla wa mahabbati ta'atihi dan cinta kepada ketaatan kepadanya wa karahati ma'asiyatihi serta benci terhadap kemaksiatan kepadanya demikian ditafsirkan oleh Imam Rajab atau disyarah diterangkan oleh Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Ya. Jadi kembali kepada poin ini, kalau itu di antara kiat yang penting untuk tetap istiqamah dalam beramal adalah membersihkan kalbu kita, islahus sarair, membersihkan bagian dalam kita. Ya, Kemudian berikutnya adalah adam at-takabbur at-takabbur dan ini termasuk daripada islah al sarair lebih khusus di sini menghilangkan sifat sombong karena sifat sombong adalah penghalang dari kebenaran. Bukankah kesombongan adalah batarul haq wa Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, itulah kesombongan. Sehingga seorang yang punya sifat sombong, bagaimana mungkin akan istiqamah? Karena dia akan menolak suatu nasihat yang disampaikan kepadanya ketika dia salah. Ketika dia melenceng dari kebenaran, lalu ada kekurangan, dia tidak akan menerima kebenaran. Maka penghalang yang besar baginya di sini adalah sifat sombong tersebut. Dan ini sangat berbahaya karena Nabi SAW memberikan suatu ancaman berat. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah siapa yang ada di dalam kalbunya seberat darah yakni semut yang kecil atau benda yang kecil min kibrin dari sifat kesombongan. Qala rajulun ar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang suka bila pakaiannya bagus dan sandalnya bagus." Qala Allah jamil yuhibbul jamal. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir adalah kesombongan adalah batarul haq menolak kebenaran wa ghamtun nas dan merendahkan manusia. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini makna daripada kesombongan dan ini sangat menjadi penghambat untuk istiqamah. Bukankah sifat sombong inilah yang menjadi sebab utama kafirnya iblis? Ini merupakan sebab utama daripada kekafiran iblis di mana dia tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukannya. <clears throat> Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." <clears throat> Dia menolak, ya. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, maka mereka pun sujud kecuali iblis dia menolak dan sombong, maka dia tergolong menjadi orang-orang yang kafir. Atau tergolong menjadi makhluk yang kafir. Kemudian berikutnya termasuk yang akan membantu keistiqomahan kita adalah kita mempelajari jalan kebenaran dan mempelajari jalan eh, orang-orang uh, yang mujrimin, orang-orang yang jahat untuk kita jauhi. Karena Allah Azza wa Jal mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah nufassilul ayat kami rinci ayat-ayat itu wa litastabina sabilul mujrimin agar jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat mencakup kejahatan-kejahatan jahat dalam bab agama dalam bab hmm, ma maafiat duniawi walitastabina dan mujrimin supaya jelas jalan mereka untuk apa ketika jelas jalan mereka itu diterangkan oleh sebagian ulama itu ditujtanab supaya dijauhi ya jadi kalau begitu berdasarkan ayat tersebut Perlu kita ketahui jalan orang-orang yang tidak baik untuk menjauhinya, bukan untuk mengikutinya. Dikatakan di dalam uh, sebuah riwayat, ya, yang saya ingat saya diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, innama kudu ورى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية tali keislaman itu akan pudar sedikit demi sedikit apabila tumbuh di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengerti jahiliyah. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia tidak mengerti jahiliyah, dia mungkin akan jatuh pada amalan-amalan jahiliyah. Tapi yang mengerti jahiliyah dulu pengalaman ini adalah perbuatan buruk maka dia menjauhi. Ya. Karenanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah eh, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa syar keburukan-keburukan untuk dijauhi ya sekali lagi untuk dijauhi kata beliau kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani al khair wa kuntu as'aluhu an syarr makhafata an yudrikani dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang jalan-jalan kebaikan tapi Aku bertanya kepada beliau tentang jalan-jalan keburukan makhafata an yudrikani karena saya takut khawatir keburukan itu akan menghadapi saya. Ya. Jadi hmm. kalau begitu merupakan salah satu usaha untuk tetap istiqamah kita tahu syirik itu apa saja. Misalnya, syirik besar, syirik kecil, aswar. Kita juga mengetahui wasail asyirik, jalan-jalan menuju kepada kesyirikan untuk kita jauhi semua. Kita mengetahui macam-macam bid'ah, bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah itu. Untuk kita jauhi bid'ah tersebut. Kita mengetahui macam-macam maafiat. ya, khamar, judi, zina, syarikah pencurian, al-ghasab merampas harta orang, menipu dan najis dan seterusnya, riba. Kita ketahui yang buruk-buruk tadi atau jalan-jalan yang menuju kepada keburukan, tipu daya yang digunakan oleh orang-orang yang membawa keburukan untuk kita jauhi. Nah, kalau tidak kita akan jatuh dalam keburukan. Contoh saja di zaman sekarang ini, misalnya, ya kita berada di zaman uh, teknologi informasi yang luar biasa ya tidak jarang tiba-tiba muncul di handphone kita berbagai macam tawaran ya berbagai macam tawaran hmm. yang akhirnya mungkin kita mengikuti dan ternyata itu judi ya kirim sekian SMS nanti akan mendapat hadiah dan seterusnya ya Nah, tanpa disadari kadang orang ikut mengharapkan suatu hadiah dan disangka itu hal yang tidak ada masalah. Tapi ternyata ketika dipelajari oleh orang yang mengetahui cara-cara yang dilakukan ahli iskar, maka akan diketahui saat itu bahwa ini adalah salah satu bentuk perjudian. Ya. Nah, siapa yang tahu? Yang adalah yang tahu sabilus syar. Dia yang akan selamat. Yang tidak tahu akan mengikuti dan menyangka ini adalah boleh-boleh saja. Ya. Nah, ini salah satu contoh nyata bahwa kalau begitu ma'rifatu subuli asyar mengetahui jalan-jalan keburukan untuk dijauhi ini sangat penting dan ini termasuk kesempurnaan ilmu ini termasuk yang akan menambah keistiqomahan kita di atas jalan yang benar. Dan seperti yang dikatakan oleh syair, Arabu syarra la lisyarri, lakin litawafihi. Wa man la, lam ya'rif al-khaira minasyarri yaqafihi. Saya tahu keburukan la lisyarri, bukan untuk melakukan keburukan itu. Walakin litawafihi, tapi untuk menjauhinya. Wa man lam yaqa' Wa lam ya'rifil khaira siapa yang tidak bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, tidak tahu kebaikan itu apa saja, keburukan apa saja, ya fihi dia akan jatuh di dalam keburukan itu. Dan sebagai faedah terkait ini bisa antum baca dalam kitab Al-Fawaid di mana Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan tentang maratib al-ilm, tingkatan-tingkatan ilmu yang diantaranya bahwa yang paling sempurna adalah yang mengetahui jalan-jalan kebaikan secara rinci dan juga keburukan-keburukan secara rinci yang kebaikan untuk dilakukan, yang keburukan untuk dijauhi. Kemudian Di antara kiat untuk istiqamah adalah menjaga lisan dan telah kita sebutkan pada hadis yang sebelumnya bahwa Nabi mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqim qalbuh hatta yastaqim lisanu iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga kalbunya istiqamah dan kalbunya tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Maka menjaga lisan ini sangat penting ya. Jangan kita melepaskan lisan kita untuk berbicara semaunya. Bukankah Nabi sudah mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam ya ucapkan yang baik atau diam nah itu sudah sangat cukup bagi kita namun disayangkan banyak orang yang kurang bisa mempraktekkan ini dalam praktek keseharian hadis itu mungkin telah ada di dalam ilmunya hadis itu mungkin telah ada di dalam hafalannya bahkan namun dalam praktek apakah sudah teraplikasikan hadis itu? Nah, ini yang kita perlukan. Bagaimana mengamalkan hadis itu? Dan sungguh kalau kita bisa mengamalkan hadis itu, maka kita betul-betul akan bisa istiqamah di atas amalan yang benar karena kita akan senantiasa terjaga. Kalau tidak, maka seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, kita tidak akan bisa istiqamah. Ya, Kemudian yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal mengukuhkan kita di atas sunnah Nabi, mengukuhkan kita di atas agama ini, istiqamah di dalam mengamalkannya. Nabi SAW banyak berdoa dengan doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak balikan kalbu kokohkan kalbuku di atas agamamu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sering yukfir memperbanyak doa ini fakultu ya Rasulullah aku pun akhirnya bertanya kepada beliau kata Anas amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina wahai Rasulullah kami sudah beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang engkau bawa apakah engkau masih khawatir terhadap kami qal beliau menjawab na'am iya innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya kalbu kalbu itu berada di antara dua jari Allah dan Allah Azza wa Jal membolak-balikan sekehendaknya. Nah, karenanya Nabi SAW terus berdoa. Mohon kepada Allah Azza wa Jal agar ditetapkan di atas Islam. Nah, Ketika Nabi mencontohkan, maka kita sebagai umatnya tentu yang lebih berhak karena kita tidak punya jaminan dari Allah Azza wa Jal bahwa kita akan tetap di atas agama ini. Nasallallahu SAW. Maka memperbanyak dengan doa itu dan yang semakna dengannya dan juga dalam ayat Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla mencontohkan doa Rabbana La tuzigh qulubana ba'da hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan kalbu kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika membaca ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah lalu mereka beristiqamah. Langsung Al-Hasan berdoa, Allahumma anta Rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami dan karuniakan kepada kami keistiqomahan. Ya, dan di sana juga ada doa-doa yang lain yang dicontohkan dari Nabi SAW. Di antaranya Allahumma inni as'aluka al-huda atau Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina dan doa-doa yang semakna dengannya. Intinya kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberi taufik untuk istiqamah di atas agama ini, menjalankan ilmu yang kita miliki dan uh, <clears throat> terus sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. <clears throat> Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Thank uh, ya terjawab dengan baik dan benar dan yang belum kami mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan apakah termasuk riba seseorang ingin membeli suatu barang dari toko A setelah melihat barang tersebut orang tadi menghubungi si B agar membelinya Kemudian orang tadi membeli barang tersebut dari si B secara kredit. Ya. Uh, jual beli yang seperti ini di sini ada tiga pihak ya. Uh, pihak toko di sini disebut pihak A, memiliki barang di toko. Kemudian pihak B adalah pihak yang akan membelikan. Ya, kemudian pihak anggap C ini yang ingin beli. Si C mengatakan kepada si B, tolong belikan saya barang tersebut. Nanti saya angsur kepada kamu. Secara kredit saya beli dari kamu. Nah, di sini perlu diketahui pertama barang yang dimaksud di toko harganya berapa? Misalnya barang yang di toko harganya eh, seratus 100 ribu Kemudian hmm, ketika si B membeli dari toko ya tentu 100 ribu. Ketika si C membeli dari si B sudah berubah menjadi 150 ribu misalnya atau 110 ribu. Nah, si C mengangsur kepada si B dengan harga 110 ribu sudah naik daripada harga toko. Nah, kalau seperti ini, ini adalah termasuk riba. Ya, ini uh, it, apa, silah kepada riba. Jadi hukumnya sama saja. Ya, karena hakikatnya dia seolah-olah meminjam kepada si B uang 100 ribu untuk beli barang tersebut nanti mengangsur pembayaran utang itu kepada si B dan sudah jatuhnya lebih banyak daripada utangnya. Ya, menjadi 110 ribu. Ini riba, hmm, seperti ini. Walaupun seolah-olah mau dibuat metode jual beli, tapi kalau sudah seperti ini, ini akhirnya justru menjadi hilah kepada riba. Hilah kepada riba artinya semacam ya kamu pelaku saja. Ada unsur tipu menipunya dan terhadap syariat. Ya, disadari atau tidak. Makanya saya ingat saya terkait persoalan ini Syekh bin Utsaimin rahimahullah menfatwakan tidak boleh. Ya. Mungkin timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau harganya tidak berubah. Harganya tetap. Jadi keuntungan si T hanya dari sisi bisa mengangsur. Kalau dia beli di toko harus kontan. Kalau dia beli dari si B bisa mengangsur. Harganya sama. Nah, untuk si B sendiri berarti nggak dapat keuntungan apa-apa, ya kan? dia tidak punya keuntungan apa-apa dan ini rasanya ya kalau orang niatnya bisnis jual beli dapat untung rasanya sih nggak akan mungkin mau ya kan nggak akan mungkin mau ya tapi seandainya seandainya dia mau maka di sini uh, dia membeli kepada si A ya kepada si A jadi si B membeli membeli kepada si A ini satu akad ya kan si C membeli kepada si B ini akad yang lain kalau seperti ini uh, di sini ada satu hal yang dipermasalahkan oleh ulama yaitu masalah hak siar Hak khiar. siar itu apa? siar itu adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli selama di majelis tersebut. Nah, si nah, B ketika beli dari si A sudah beli, Akhirnya si B akan mengatakan kepada si C, ayo ini barang sudah saya beli, kesini kamu, silakan diambil barangnya, kamu beli dari saya. Misal ketika itu si C mengatakan, maaf nggak jadi, ya, maaf nggak jadi. Loh, kenapa nggak jadi? Ya, ternyata ada sesuatu, ya, suatu hal membuat saya mengurungkan pembelian ini. Secara hukum syar'i boleh nggak si C membatalkan? Ya boleh. Ini masih punya hak belum ada jual beli. Tapi secara kenyataan apa kira-kira reaksi B? Dia akan marah-marah, ya kan? Gimana kamu? Saya kan nggak ada niat kecuali bantu kamu. Sudah saya belikan kok kamu nggak mau beli. Buat apa ini barang saya beli? Jadi dia akan mengharuskan si C untuk membeli. Nah, ketika ada ilzam pengharusan seperti itu, ini nggak benar secara hukum syar'i karena di sini si C belum jual beli sama dia, si B. Atau ketika seandainya pun sudah ada jual beli, tapi kalau belum bisa dia masih punya hak untuk apa? Khiar untuk bisa membatalkan. Nah, dari sisi inilah ulama juga melarang ya melarang karena di sini menyalahi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip jual beli dalam syariat kita yaitu hak khiyar Jadi solusinya gimana kalau mau beli nggak punya duit ini? Ya utang saja baru kamu beli. Ya tapi dibayar kalau utang nanti ya. Eh, dan kalau tidak ya tadi sabar, ya tunggu sampai ada kelonggaran. Bagaimana hukumnya kerjasama dengan bank kon konvensional yaitu kita punya saldo di bank tersebut yang digunakan untuk jual beli pulsa atau jasa biaya penarikan atau transfer. Ya, ya, kalau kita punya suatu usaha ya kan sehingga kita di zaman sekarang ini banyak terkait dengan transfer uh, apa uang melalui rekening bank sehingga uang kita akan sering berputar antara diberi uh, atau ditransfer atau mentransfer kalau seperti ini sebatas ini insya Allah masih diperbolehkan karena kita di sini menggunakan jasa transfer ya dan kita juga terkadang bayar dalam transfer tersebut ya tapi kalau bab menyimpan kita tidak punya kepentingan-kepentingan seperti itu kita hanya intinya menyimpan uang di bank kalau seperti ini dalam fatwa sebagian ulama, pada dasarnya jangan kita menyimpan uang di bank karena akan membantu mereka. Terkecuali pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita khawatir ketika kita simpan di rumah atau di toko akan ada kejahatan-kejahatan karena memang banyak pencurian ya eh, atau kejahatan-kejahatan seputar itu sehingga takut kalau menyimpan dan memang ketakutan itu berdasarkan hal yang memang e, nyata ya maka seperti itu sebagian ulama membolehkan ya dan ketika ada riba atau kata mereka bunga, kita tidak menggunakannya, bisa diambil, namun untuk kepentingan-kepentingan umum. Ya, ibaratnya kita membuang, tapi bermanfaat. Jadi, bisa dipakai untuk eh, perbaikan jalan, bisa dipakai untuk penerangan jalan, untuk hal-hal yang sifatnya umum, tapi ada manfaatnya. Allah bagaimana dengan ikhwah yang sudah mengaji lama tetapi memiliki akhlak yang kurang baik yaitu cuek dan tidak murah senyum. Ya, kita mengkhawatirkan bila keberadaan uh, keberadaan beliau di kajian masyarakat umum mengkhawatirkan. Ala kulli hal uh, diusahakan kita ya, kita diusahakan tentunya untuk murah senyum. Kenapa? Karena itu kan anjuran dari Rasulullah, ya kan? Kata Nabi Wasallam uh, bahwa di antara bentuk sodakoh, ya sodakoh adalah <clears throat> antalqa akhaka biwajhin talik engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri ya atau biwajhin talik yakni bisa dibaca tolik atau tolik pananya sama jadi ini merupakan anjuran dari Nabi SAW dan ini adalah bagian daripada akhlak yang mulia dan sangat berperan dalam akhlak yang mulia. Sebagian ulama ketika mendefinisikan akhlak yang mulia menyebutkan secara khusus talaqatu al-wajhi. Ya. Padahal al wajhi itu ya tidak bisa dijabarkan kecuali yaitu Artinya itu suatu masalah tersendiri. Beda dengan misalnya ulama mendefinisikan akhlak yang mulia dengan misalnya badlu uh, eh, an-nada atau kafu al-ada. Menahan dari gangguan. Menahan dari gangguan. Kalau dijabarkan berapa itu? Banyak sekali, ya kan? Itu salah satu prinsip akhlak al-karimah. Al-akhlak al-karimah. Tapi dalam definisi itu juga disebutkan talaqatul wajhi. Ini kalau dijabarkan jadi berapa? Tetap satu, ya kan? Nah, kenapa kok mereka menyebut ini secara khusus beda dengan menyebut tadi kaful ada menahan gangguan yang penjabarannya banyak. Karena peran talaqatul wajhi ya, wajah yang berseri-seri dalam akhlakul karimah ini besar sekali. Besar sekali. Mungkin ya sekedar untuk penggambaran pentingnya peran talaqatul wajhi wajah yang berseri-seri dalam akhlakul karimah. Kalau ada orang jahat, penipu, pendusta. Kita bertemu dengannya. Pertemuan pertama kali tentu dia akan dengan apa? Wajah yang berseri-seri, ya kan? Tapi dia punya maksud apa? Jahat. Akan menipu nanti. Cuma meski penampilan pertamanya tolak kutubuj. Dan banyak orang yang tertipu dengan itu. Padahal dia orang yang sangat-sangat jahat, nggak punya akhlak. Tapi semuanya bisa tertutup dengan apa? Dengan satu ini, tutup wajib, Ya kan? Ya, akhirnya dia berhasil menipu. Mungkin sekampung tertipu semua sama dia. Gara-gara satu ini, wajah yang berseri-seri. Ya. Sebaliknya ada orang yang masya Allah ibadahnya luar biasa, sholat malam, ya bersedekah, ya sholat apalagi yang wajib, yang sunnah saja dia lakukan, tapi tidak pernah senyum. Hidup di tengah kampung. Apa kata orang? Wah, sombong sekali. Padahal orangnya Masya Allah baiknya, ibadahnya. Tapi gara-gara satu ini, wajahnya nggak berseri-seri, nggak pernah senyum. Habis semua itu kebaikan. Ya kan? Nah, ini peran Tolak kutub wajib. Karenanya <clears throat> ya ini sangat penting dan seorang Mungkin namanya tipe manusia itu kan berbeda-beda ya. Tipe manusia itu berbeda-beda. Bawaan manusia berbeda-beda. Mungkin ada yang mengatakan saya memang begini, gimana lagi? Setelnya <laughs> memang begini, gimana lagi? Ya, kalau Nabi menganjurkan mesti bisa dirubah, ya kan? Masa Nabi menganjurkan sesuatu nggak mungkin dilakukan, kan nggak mungkin, ya kan? Buat apa Nabi menganjurkan sesuatu yang nggak mungkin dilakukan? Jadi sekalipun ada orang yang memang mungkin stylenya seperti itu, tetap bisa dia insya Allah kalau dia sungguh-sungguh ya walaupun dipaksa-paksa <laughs> ya ya insya Allah dengan niat karena menjalankan sunnah Nabi SAW akan bisa dia wujudkan apa hukum jual beli melalui Facebook dan medsos ini juga Facebook dan juga Instagram dijadikan sarana dakwah. Ya, sudah sering kita jawab terkait dengan Facebook, Instagram kita. Hmm, ya, bagi saya pribadi ya, dan pandangan saya bahwa agar dijauhi sarana-sarana tersebut. Ya. Karena banyak mafsadahnya. Banyak mafsadahnya. Pertemanan yang tidak apa eh, bisa jadi tidak terkontrol akhirnya karena akan banyak sekali orang-orang yang macam-macam di situ. Ya. Nah, kalau ini dijadikan sarana dakwah ya sangat tidak mendukung kalau saya dan saya kira juga asal tidak juga sangat tidak mendukung. Ya. Barangkali ada sebagian mengatakan, oh itu sudah Fulan pakai. Ya. Kamu memakainya gimana, dia makainya gimana. Ya. Dan kalau pintu ini dibuka, terutama bagi masyarakat kita Indonesia ini, yang di mana perkara yang sudah jelas saja banyak dilanggar, apalagi yang begini-begini. Ya. Kalau kendor sedikit sudah Kenceng saja masih banyak yang melanggar, apalagi kendor. Karenanya lebih baik, <clears throat> Alhamdulillah, kita menjauhi sarana-sarana tersebut lebih selamat. Ya, dan sudah banyak cerita, banyak cerita rumah tangga yang hancur. Bukan rumah tangga orang awam. Kalau orang awam, jangan ditanya sudah ya kehancuran rumah tangga karena sarana-sarana media sosial ini. Coba tanya di KUA itu, ya kalau kita punya saudara atau teman yang kerja di sana, angka perceraian, ya di tiap tahun meningkat apa enggak, di tiap bulan meningkat apa enggak. Bahkan kebanyakan yang bercerai itu usia-usia muda, jadi pasangan-pasangan muda. Ya, terutama di era sekarang ini. Kenapa? Ini diantaranya. Luar biasa angka perceraian ya, suatu hal yang apa tidak sepertinya tidak masuk akal, tapi itu nyata. Nah, itu kalau di umum. Dan ternyata di teman-teman kita salafiyin juga banyak rumah tangga yang hancur. Sebagiannya sudah hancur, sebagiannya masih mengeluhkan. Kadang suaminya yang mengeluh, kadang istrinya mengeluh. Apa sebabnya ini? Karena masuk dalam media-media tersebut, akhirnya keluarga berantakan. Nah, kalau sudah seperti ini, apa kita akan masih tetap ya <clears throat> berupaya menjadikannya sebagai sarana-sarana aktivitas kita dan lain-lain, apalagi dengan alasan untuk dakwah. Dakwah tanpa itu bisa. Para ulama kita dulu maupun sekarang berdakwah tanpa itu, ya kan? Syekh bin punya Facebook enggak? Belum ada waktu itu ya. Ya. Yang sekarang sudah masyayikh, Syarabi sudah zaman sekarang kan? Zaman Facebook sekarang. Punya nggak akun Facebook? Tidak ada. Ya. Dan dakwah beliau tetap ya, tetap. Dan sekali lagi adanya sebagian yang memakai dari orang yang dinisbatkan kepada ilmu tetap bagi saya ya kita tetap menganjurkan tidak mengikuti cara itu karena masyarakat kita sangat rawan untuk jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Pertanyaan berikutnya, dahulu para ulama begitu berat perjuangan mereka dalam mendapatkan ilmu. Lalu bagaimana dengan kita sekarang yang begitu mudah kita uh, dalam memperoleh ilmu agama? Apakah bisa kita mendapatkan pahala seperti yang mereka dapatkan dengan segala kemudahan yang kita dapatkan? Ya, tentu untuk mendapatkan pahala yang besar seperti ini yang mereka dapatkan rasanya sulit sekali ya karena perjuangan mereka sangat sulit kita kejar ya sangat sulit kita kejar namun uh, <clears throat> bisa jadi di sisi yang lain kita mendapat pahala yang besar ya Misalnya dalam bab menghidupkan sunnah, Nabi sudah memberikan isyarat, ya kan? <clears throat> Bahwa uh, seorang yang ya apa um, <clears throat> saya ti kata beliau Nabi Sallam apa kata beliau <clears throat> hmm. inna min waraikum ayamus sabar sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran ya al-mutamassik fihi bi sunnati kal qabid 'ala al-jamr orang yang berpegang teguh dengan sunnahku seperti orang yang memegang bara api lalu disebutkan oleh Nabi Sallam eh, bahwa orang yang melakukannya akan mendapat pahala seperti pahala 50 orang ya nah seperti hadis ini, harapan bagi kita, orang-orang yang di belakang ini, untuk menghidupkan sunnah Nabi di saat terasingnya sunnah. Allah akan beri pahala yang lebih. Pahala seperti pahalanya 50 orang. Dalam bab itu. Nah, sehingga kalau bab peluang-peluang tetap banyak. ya. Mungkin dalam bab talabul ilm kita nggak bisa seperti mereka, tapi dalam bab kita menghidupkan sunnah tersebut Mungkin kita bisa lebih di sisi itu. Cuma namanya bab pahala ini kan banyak uh, apa? Banyak peluangnya dari sisi ini, dari sisi itu. Kalau dikalkulasikan, ya kita sulit mau menyamai mereka para ulama kita. Ya. Ibadahnya mereka, tolabul ilminya mereka sudah sangat sulit. Tapi ingatlah hadis Nabi SAW ada harapan bagi kita semuanya yaitu beliau mengatakan almaru ma'aman ahad. Ya. Almaru ma'aman ahad. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai para ulama ahlul hadis, ya, kita mencintai para sahabat, kita mencintai para nabi, maka insya Allah kita akan bersama mereka. Walaupun kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Ya, maka ini harapan besar bagi kita adalah mahabbatus salihin. Cinta kepada mereka orang-orang yang saleh. Namun cinta itu ya ada konsekuensinya. Ya. Cinta itu bukan sekedar saya senang kepada mereka. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya, tapi saya cuma satu saja masalahnya, malas. Nggak mau mengikuti mereka. Kalau gitu benar nggak pengakuan kamu cinta itu kalau seperti itu? Ya, cinta itu ada buktinya, ya kan? Uh, seperti yang disebutkan, ya kan? Uh, bahwa yang namanya mahabbah cinta itu akan menuntut kita apa melakukan sesuatu yang disenangi oleh yang kita cintai. Ya. <clears throat> Kita mengatakan cinta kepada Allah, ya kita akan melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Kita mengaku cinta kepada Rasul, maka kita akan melakukan apa yang dicintai oleh Rasul. Kita mengaku cinta kepada para ulama tadi, ya maka kita akan melakukan sesuatu yang dicintai oleh para ulama. Begitu. Itu buktinya. Kalau kita hanya ngomong saja, ya tidak terbukti cintanya. Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Nah, ini bukti. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Harus ada buktinya. Nah, jadi e, pertanyaan ini ini menunjukkan semangat dari yang menanyakan dan masih terbuka bagi kita ya peluang yaitu cinta kepada mereka mengikuti jalan mereka sehingga walaupun kita dalam talabul ilm lebih mudah tapi kita tetap berusaha untuk talabul ilm meneruskan apa kebiasaan mereka dan demi kebaikan kita dan bahkan merupakan kewajiban kita Bagaimana dengan harta yang kita gunakan dalam rehlah menuntut ilmu? Yang dengannya kadang-kadang harta tersebut kita gunakan hanya untuk membuat kita atau rombongan senang. Ya. Seperti untuk membeli makanan, minuman. Kadang-kadang berlebihan. Ya. Kalau bab berlebihan ini bab lain ya. Tapi insya Allah semua yang kita korbankan bukan hanya yang buat beli buku atau pena, bukan. Tapi termasuk bensin yang antum beli, ya. Bahkan juga termasuk yang ditanyakan makanan yang dibeli. Semuanya harta yang kita keluarkan itu ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla ketika perjalanan kita perjalanan baik. Kalau yang untuk makan nggak dinilai, terus kita nggak makan. Bisa antum belajar tanpa makan. Mungkin antum sudah lemes semua di sini, jatuh semua kalau nggak makan, ya kan? Begitu pula apalagi di zaman dulu para ulama. Ya, mereka juga makan. Mereka juga minum, mereka pakai semuanya harta itu untuk berbagai keperluan mereka. Nah, semuanya punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla dihargai, dinilai. Ketika tujuan daripada rehlah adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Ya, dan dia selalu tercatat fi sabilillah selama dalam talabul ilm tersebut sampai pulang. Apa hukum sholat sendirian di belakang imam <clears throat> ketika soft pertama penuh? Sholat sendirian di belakang imam ketika pertama. Artinya ini mungkin soft baru, mungkin ya. E, mungkin yang dimaksud begitu. Jadi soft pertama penuh, soft kedua dia seorang diri. Kalau seperti itu, di sini uh, kalau memang betul-betul penuh ya dalam arti dia nggak bisa masuk ke soft pertama maka di sini saya dapatkan dua penjelasan atau fatwa ulama yang pertama Syalbani rahimahullah beliau berpandangan yang seperti ini sholatnya insya Allah tetap sah kalau dia sholat di situ karena bagi dia tidak memungkinkan untuk ikut di shof pertama. Sehingga dia sendirian di shof kedua, ya, di sini ma'zur. Ya, ada udur syar'i. Karena yang namanya orang yang akan datang, dia nggak tahu. Dia mau masuk sholat, dia menunggu apa ada yang mau datang untuk menemani saya jadi sof kedua ini. Mungkin iya, mungkin tidak, ya kan? Maka dia sudah masuk dan dia dapat uzur dalam hal ini. Ada fatwa yang lain, saya ingat saya fatwa Syekh Muqbil rahimahullah, beliau berpandangan kalau begitu menunggu sampai ada orang yang bisa berbarengan menjadi sof kedua. Wallahu alam. Ya. Namun wallahu alam nampaknya yang pertama mungkin uh, saya sendiri lebih cenderung kepada yang pertama. Kenapa? Karena ya la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya kan? Bab datangnya orang lagi itu kita nggak tahu. Ya. Sehingga kita mulai saja barangkali ada yang datang kalaupun tidak maka insya Allah itu menjadi ubur baginya. Adapun seseorang yang tiba-tiba di sok kedua sendirian padahal soft pertama masih memungkinkan untuk dia masuk ke sana, ini yang sholatnya dihukumi tidak sah, batal. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, di mana Nabi menegur salah satu dari sahabat yang kemudian diperintahkan untuk mengulangi kembali sholatnya. Wallahualam. Apa yang kita lakukan ketika masuk dan sok telah penuh dan tidak ada orang lain? Ya, ya ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Uh, tetap seperti yang tadi saya sebutkan dan tidak usah menyeret yang di sop pertama untuk menemaninya di sop kedua. Sebagian orang melakukan itu, ya, sehingga dia berdua dengan orang yang dia tarik ke belakang. Nah ini memang ada sebuah riwayat yang menerangkan demikian. Namun riwayat itu riwayat yang lemah. Ya. Ulama mengatakan bahwa hadis itu zaif, lemah sehingga jangan diamalkan. Dan dengan ia menyeret atau menarik salah satu dari top pertama, maka akan berakibat apa? Celah, ya kan? Berakibat celah dan tidak sempurnanya sop yang pertama. Padahal Nabi memerintahkan apa? Untuk menyempurnakan sop. Jadi perbuatan ini akan berakibat sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Kalau itu hadisnya sahih, ya kita terima. Walaupun akibatnya ada sof yang celah. Kenapa? Karena ada perintah dari Nabi. Tapi ketika hadis ini sahih dan berakibat ya tidak tertunaikannya sunnah Nabi yang lain, maka hadis ini tidak bisa diamalkan. Karena wahid tadi. mengenai pertanyaan berikutnya mengenai makna teman yang baik apakah boleh untuk memilih-milih teman di antara ikhwah salafi memilih teman dalam arti yang kita mungkin bermajlis dengannya dekat dengannya ya walaupun di kalangan ikhwah salafiyin ya namun di sini tentu Ya, maksudnya adalah bukan dia berkelompok dengan orang tertentu, kemudian anti dengan yang lain, bukan. Namun uh, dia memilih yang baik untuk pertemanannya dan insya Allah mayoritas ya baik-baik sehingga dia bisa berteman dengan banyak orang yang seperti tadi saya katakan insya Allah mayoritas baik-baik. Kalau ada yang tidak baik ya dari sisi akhlaknya boleh saja dan bahkan tentunya dia menjauhinya. Namun bukan berarti dia apa memutus hubungan sama sekali, menghajarnya. Nah, ini tidak dianjurkan ya. Ya kecuali dalam kondisi tertentu yang perlu dijabarkan. Eh, namun pada dasarnya memilih seperti ini hal yang dianjurkan. Ya. Baik. Secara umum ukhuwah tetap dijaga, tetap tegur sapa, salam, senyum, ya kan? Menjawab salam ketika sakit dia jenguk. Tapi dalam bab pertemanan ya harus betul-betul memilih. Ya, jadi di sini jangan disalahpahami, saya boleh memilih berarti saya menghajar dia, sudah anti dengan dia, padahal dia teman kita sama-sama salafi, bukan begitu. Tetap hubungan umum, ya kan, ketetanggaan, hubungan pertemanan umum, ya kan, dia tadi misalnya membutuhkan bantuan kita bantu, sakit dia kita jenguk, dan lain-lain, ya salam dan lain-lain tapi pertemanan kita, majelis kita dan apa kedekatan hubungan kita, kita pilih orang-orang yang akidahnya bagus, ibadahnya bagus, ya, akhlaknya bagus begitu. Allah malik. Pertanyaan berikutnya, <clears throat> bagaimana menyikapi istri yang masih ingin kerja di kantor pemerintahan yang mana <clears throat> saya tidak rival dan sudah disampaikan alasan-alasan syar'i. Ya. Eh, dalam menyikapi problem ini pertama tentu kita harus banyak mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal karena apa? <clears throat> karena keutuhan keluarga itu sesuatu yang sangat diperintahkan ya tidak bermudah-mudah seseorang memutuskan untuk berpisah, bercerai dan seterusnya. Karena memang di sana juga ada upaya dari syaitan untuk menghancurkan keluarga muslimin. Kita harus menyadari itu. Sehingga dia akan berupaya dengan berbagai cara bagaimana supaya keluarga keluarga muslimin berantakan. Nah, untuk itu bagaimana caranya agar keluarga tetap utuh Ya. Namun kekurangan yang ada pada istri kita harus berusaha untuk memperbaiki. Pertama, perbaiki akidah. Akidahnya, akidah yang kuat, yang kokoh, yang benar. Ibadahnya juga diperbaiki. Kemudian akhlaknya dan termasuk pakaiannya diperbaiki supaya mengikuti pakaian yang syar'i eh, lepas daripada perbedaan ulama dalam bab cadar wajib atau sunnah ini khilaf di antara ulama kita namun paling tidak sisi yang lain dari pakaian diusahakan sesuai syariat ya kemudian tinggal masalah tadi bekerja dia ya tentu sudah menjadi kewajiban suami bab kerja ini sebetulnya adalah merupakan tugas suami. Suami sebagai kepala keluarga dia yang mesti menanggung segala keperluan keluarganya. Istri dan anak-anaknya, makannya, minumnya, pakaiannya, biaya pendidikannya dan seterusnya. Itu kewajiban suami. Suami harus berusaha Nah, ketika suami adalah seorang suami yang bertanggung jawab semacam ini, maka tidak ada lagi alasan bagi seorang istri untuk juga ikut bekerja, apalagi kerja semacam yang ditanyakan, yang di sana akan berinteraksi dengan kaum laki-laki, akan ada apa? Akan ada ikhtilaf, campur dalam kantor ya antara laki-laki dan perempuan dan masih banyak hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, itu terus diusahakan, dinasihati, didoakan supaya bisa berhenti dari kerja tersebut dan suami menanggung segala apa kebutuhan keluarganya. Ya. Ala kulli <clears throat> Eh, semoga Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada semua pihak ya sehingga keluarga-keluarga ahli sunnah salafi menjadi keluarga yang baik. Bagaimana hukumnya menerima atau membuat pesanan kue ulang tahun dan kue tersebut dihiasi dengan gambar-gambar. Ya, tidak boleh kita menerima pesanan itu, ya. Kita ketika mengetahui bahwa ini adalah pesanan kue ulang tahun. Walaupun tidak ada gambar-gambarnya, maka kita tidak boleh melayani. Ya. Kita uh, dengan baik-baik apa menolak pesanan tersebut. Ya, kita katakan kata-kata yang tepat, yang baik menolak pesanan tersebut. Apalagi kalau ada gambar-gambarnya ya lebih nggak boleh lagi. Karena ulang tahun ini bukan dari ajaran agama kita. Ya, pernah antum uh, tahu bahwa dulu Nabi ulang tahun siapa yang mengacarakan pembukaannya siapa ya terus Nabi menyediakan apa kan nggak ada ya kan jadi Nabi nggak pernah ulang tahun kelahiran sahabat Abu Bakar juga nggak pernah sahabat-sahabat nggak ada yang seperti itu ya jadi ulang tahun ulang tahun ini bukan dari ajaran agama kita sehingga kita nggak boleh melestarikannya. Ya. Terkecuali di sini ada orang yang tidak tahu menau. Ya. Dia dipeseni kue, dia buat. Selesai urusan, kue dikirim baru tahu, oh, ternyata untuk ulang tahunnya sudah, sudah selesai ya kan. Dan dia nggak berniat untuk membantu mereka dalam hal ini. apa nasihat antum terkait sebagian ikhwa yang tidak mau memasukkan anaknya ke pondok karena jeleknya fasilitas pondok? Ya tidak ada ijazah, akses jalan susah. Ya. Ya, memang orang masuk ke pondok pesantren itu butuh perjuangan ya. Ya, butuh perjuangan. Banyak eh, hal yang tidak sesuai dengan keinginan pribadinya. Tapi ketika itu sesuai dengan tuntunan syariat demi belajar agama ya walaupun berat harus dijalani pondok-pondok kita pondok-pondok ahlus sunnah salafiyin masih jauh-jauh lebih baik daripada dari sisi fasilitas ya kalau dari sisi kurikulum insyaallah ya kurikulum yang baik-baik jelas insyaallah ya kitab-kitab para ulama tapi anggap dari sisi fasilitas pondok-pondok ahlu sunnah secara umum, walaupun dengan fasilitas yang sederhana, tapi itu masih ya masih lebih nyaman dibanding apa yang diperoleh oleh para ulama-ulama kita dulu. Berat sekali ulama-ulama kita dulu. Ya. Nggak usah ulama dulu lah. Ulama yang sekarang Syekh Mukbil misalnya di pesantrennya di Damaj dulu saat beliau hidup ya saat beliau hidup luar biasa ya berat sekali bagi orang yang biasa hidup di kehidupan kita akan merasakan betapa beratnya di sana karena pertama dari sisi uh, fasilitas tinggal ya tinggal di asrama yang seperti itulah Ya asramanya tetap ada apa namanya e, ruangan seperti ini dat tapi orangnya macam-macam ya kan di sana banyak uh, tinggi itu apa misalnya kutu kutu busurnya, ya tidur itu sudah di sana sini bisa lekat celekit digigit kutu busuk itu ya kalau ngantri, ya sudah kamar mandinya seperti itu. Ngantrinya panjang karena banyak sekali orangnya. Kalau makan, ya minum ya minum langsung dari itu sumur bor itu langsung diminum. Ya. Makan makan nasi itu hanya siang hari dan hanya nasi saja. Tidak ada misalnya nasi sama sayurnya, lauknya. Enggak, enggak ada itu. Ya, paling sama lalapan sedikit. Ya, atau semacam eh, sambal, semacam sambal tomat ya, tomat di eh, apa namanya? <clears throat> tomat wortel di blender itu ditaburkan di situ. Itu makan siangnya, hanya nasi sama itu. Paginya hanya roti. Satu uh, satu lembar roti. Malamnya juga begitu. Itu jatahnya makan seperti itu. Ya, berat. Berat, sangat berat. Bagi yang di Indonesia makan pagi ya wah sudah nasinya, sayurnya, lauknya, makan siang pilihan macam-macam. Sayurnya bukan satu macam, malamnya juga begitu. Kemudian hidup di sana begitu, luar biasa. Ya, ini di zaman sekarang, zaman kita. Ya, berat. Pondok-pondok kita masih nggak seperti itu. Masih lebih baik daripada itu dari sisi ini. Dari sisi ini masih lebih baik daripada keadaan ketika itu di zaman Syekh Mukbil rahimahullah. Ya. Ikhwan Fidin rahimahumullah jadi uh, seperti yang saya katakan bahwa orang mau belajar ilmu agama memang butuh perjuangan. Seperti, seperti yang saya katakan kemarin, jangan dianggap orang belajar agama seperti hidup di istana. ya Jangan. Ulama kita dulu bahkan beberapa ulama yang disebutkan kisah-kisahnya, sebagiannya adalah anak-anak orang kaya. Tapi mereka siap hidup sengsara ya harta digunakan untuk tolabul ilm, untuk safar, untuk rehla sehingga kehidupannya menjadi e, sengsara. Dalam arti sengsara di sini urusan duniawinya menurut orang ya, dia sendiri insya Allah merasakan kenikmatan. Ya, rela hidup dengan itu. Walaupun sebelumnya dia adalah seorang yang e, kaya raya. Ya, jadi memang butuh perjuangan ya. Jangan mundur karena kondisi yang seperti itu. Ya, karena kita ingin memperoleh sesuatu yang tinggi, yang e, mahal, yaitu ilmu agama. Insya Allah eh, semuanya juga bagian daripada pendidikan agar kita hidup terdidik dengan perjuangan siap ya dalam semua keadaan. Ya, apapun yang Allah berikan kita ridhoi dan kita syukuri. Ya, jadi orang miskin ya siap, jadi orang kaya ya siap. <laughs> Tapi siap infak juga. <laughs> ya. Artinya segala keadaan bagi seorang muslim insya Allah akan jadi baiknya. Yang jelas harus selalu siap untuk berjuang. Ya. Wallahu a'lam bishawab.